Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Rabbuna Azza wa Jal di hari ini Sabtu 30 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 2 November 2024 kembali kita berjumpa dengan ikhwah di kota Bandar Lampung Masjid Al-Hanif dalam pelajaran Sahih Al-Bukhari. Kita telah sampai pada Kitabul Iman bab yang ketujuh. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab minal iman ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bab termasuk iman adalah mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya yakni hadza babun fihi min syu'abil iman an ar rajulu li akhihi ma yuhibbu nafsih. Ini adalah bab yang padanya terdapat penjelasan bahwa termasuk salah satu cabang iman adalah seseorang mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Sehingga di situ ada takdir hada babun atau hada bab demikian hada bab atau hada babun fihi min syu'abil iman ay yuhibba rajulu li, li akhihi ma yuhibbu li nafsihi Naam. Walaysa fihi majalil idhafah. Di situ tidak ada i'rab untuk idhafah. Yang ada hanyalah imma bitanwin hada babun atau hadabab. Nah, demikian keterangan dalam Umdatul Qari. Bab ini yang merupakan bab ketujuh dari Kitabul Iman masih dalam rangkaian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan cabang-cabang iman yang di situ menunjukkan bahwa amal termasuk bagian dari iman sebagai bantahan terhadap kelompok Murji'ah. Karenanya disebutkan bahwa kesesuaian bab ini dengan bab-bab sebelumnya bahwa salah salah satu cabang apa bab sebelumnya tentang it'amut ta'am itu termasuk iman. Ya. Bab sebelumnya menjelaskan tentang it'amut ta'am ya dan itu merupakan bagian daripada iman. Nah, memberi makan la yakunu illa an mahabbati al-mut'im. Memberi makan kepada orang yang di, yang, yang dia beri itu biasanya apa? Tidaklah dilakukan kecuali atas dorongan kecintaan orang yang memberi makan tadi. Wahadal bab fihi syu'batun. Maka pada bab sekarang yang kita bahas, yang kita masuk padanya bab ketujuh ini, padanya terdapat salah satu cabang dari iman, yaitu mencintai saudaranya. Ya, sehingga di sini ada keselarasan, kesesuaian antara bab sebelumnya dengan bab yang sekarang. Al-Karmani salah seorang pensyarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa di sini disebutkan minal iman. Termasuk iman adalah mencintai saudaranya sesuatu apa yang dia cintai untuk dirinya. Kenapa disebutkan termasuk iman, minal iman disebutkan di awal? Tidak dikatakan misalnya mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya termasuk iman. Tidak demikian, tapi diletakkan di depan. Minal iman termasuk iman adalah mencintai untuk dirinya apa yang dia adalah mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kenapa demikian susunannya? Dijelaskan oleh Al-Karmani dikedebankan didahulukan lafat minal iman Berbeda dengan lafal-lafal judul-judul sebelumnya. Ya, it'amu ta'am minal iman. Demikian. Tapi sekarang minal iman diletakkan di depan. Kenapa yang demikian? <clears throat> Immalil ihtimam untuk mementingkan masalah ini atau untuk lil hasr membatasi. Faka'annahu qal seakan-akan beliau mengatakan al mahabba al madhkura laisat illa minal iman. Cinta yang disebutkan di sini yaitu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai, apa yang dia cintai untuk dirinya, tidak lain kecuali merupakan perilaku iman. Ya. Sehingga al-hasr untuk membatasi bahwa al-mahabbah al-mazkurah laisat illa minal iman. Ya. Bahwa cinta yang disebutkan di sini tidak lain merupakan perilaku iman. Tidak ada kecuali merupakan perilaku iman. Ya, sebagai bentuk pengagungan terhadap cinta yang seperti ini. Sekaligus dorongan. Ya, ta'ziman di hadhil mahabbah wa tahriban 'alaiha. Walaupun mungkin ada sedikit pertanyaan karena bab setelahnya itu bab hubbur rasul minal iman. Bab mencintai rasul termasuk iman. Ini nanti pada bab setelah ini, pada bab ke-8. Mungkin ada yang bertanya, kenapa pada bab ke-8 nanti tidak disebutkan iman terlebih dahulu? Bab minal iman hubbur rasul, misalnya. Maka jawabannya adalah sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Innama quddima lafzatu hubbir rasul. Hanyalah pada bab setelah ini akan dikedepankan lafad hubbur rasul. Imma ihtimaman bidhikrihi. Jadi karena mementingkan penyebutan lafad hubbur rasul wa imma istil istilzadan bismihi muqaddaman atau dalam rangka memang senang lebih senang ya terasa nikmat ketika mengedepankan nama beliau wali anna mahabbatahu hiya ainul iman dan karena cinta kepada nabi itu itulah ainul iman substansi iman walau lahuwa ma'rifal iman kalau bukan karena rasul tidak akan dikenal apa itu iman. Taib itu sedikit penjelasan dan faedah terkait judul bab ini. Falakulihal kulihal, bab ini akan membahas bahwa salah satu cabang iman adalah seseorang mencintai untuk diri untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dan lafat ini persis dengan lafat hadis. Taib. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu an an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husain al-Muallim qala haddatsana Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu ma yuhibbu li nafsihi. Kata Imam Al-Bukhari bahwa telah menyampaikan hadis kepada kami Musaddad. Lalu Musaddad mengatakan haddatsana Yahya bahwa Yahya telah menyampaikan pula hadis kepada kami. An Syu'bah kata Yahya dari Syu'bah. Kata Syu'bah an Qatadah dari Qatadah an Anas radhiyallahu an anin Nabi dari Nabi. Demikian rentetan sanatnya. Lalu waan Husain al-Muallim dan juga dari Husain al-Muallim yakni Yahya setelah mengatakan an Syu'bah juga dari siapa? An Husain al-Muallim sehingga Yahya pada sanad ini meriwayatkan dari Syu'bah dan juga meriwayatkan dari Husain al-Muallim. Qala haddatsana Qatadah. Ya, kata Husain, qala bahwa Qatada menyampaikan hadis dari kami an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda la yu'minu ahadukum salah seorang di antara kalian tidak beriman hatta yuhibba li akhihi sampai dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi apa yang dia cintai untuk diri diri dia sendiri. Baik ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Seperti biasa, eh, kita sebelum menyebutkan atau menjelaskan tentang matan hadis, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan para perawinya agar kita mengenal para perawi pada hadis ini. Karena memang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari yang ini merupakan kitab riwayat hadis ya itu menyebutkan dengan sanatnya maka sesuatu yang sepantasnya bagi kaum muslimin secara umum dan berkhusus para talabatul ilm mengerti dan mengenal dan mengerti serta memahami para perawi itu karena mereka adalah tokoh-tokoh ulama ya para muhaddisun yang melalui mereka lah ya sunnah itu sampai kepada kita agama sampai kepada kita nah Bahkan mereka tak sedikit di antara mereka yang memang Allah bangkitkan untuk membela sunnah ini, untuk membersihkan sunnah ini dari berbagai hal yang mengotorinya. Taib, <clears throat> maka para perawi, para rijal, tokoh periwayat hadis, para tokoh periwayat hadis ini itu ada enam tokoh. Yang pertama, kala haddatsana Musaddad. Kata Imam Bukhari, telah menyampaikan hadis kepada kami musaddad sehingga guru Al-Imam Al-Bukhari pada sanad hadis ini adalah musaddad. Dia adalah musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mustaurid Al-Asadi Al-Basri. Dia adalah musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mustaurid Al-Asadi Al-Basri dari Bani Asad dari kota Basra Abul Hasan. Siqatun Hafid. Siqatun Hafid. Beliau kedudukannya adalah siqatun Hafid. Yuqal innahu awwalu man sannafal musnad bil Basrah. Disebutkan bahwa beliau adalah orang pertama, muhaddis pertama yang menyusun, menulis kitab musnad di kota Basrah minal ashirah termasuk tabaqah ke-10 wafat pada tahun 228 Hijriah. Ada menyebutkan namanya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz. Ada pun Musaddad adalah lakabnya. Demikian keterangan Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Taqribut Tahdib. Adzabi rahimahullah menyebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala Al-Imamul Hafidhul Hujjah Ahadul A'lam Wa kana ala immatil asbat Nah Fandi ini di kitab Al-Kashif ya. Al-Zabi mengatakan Al-Imamul Hafidhul Hujjah Ahadul Ahadu A'lamil Hadis Salah seorang tokoh besar dalam ilmu hadis. Wa kana min al-immatil asbat, salah seorang imam yang kokoh eh, kokoh ilmu dan hafalan serta periwayatannya. Wulida fi hududil khamsin wa mi'ah. Lahir pada awal tahun 150 Hijriah. Sehingga sekitar 150, 90, lahir sekitar 150 Hijriah, wafat 228 Hijriah. Badruddin Al-Aini menyebutkan dhabat isim nama beliau musaddad bidhammil mim wa fathis sin waddal al musaddadah al muhmalah ya musaddad bidhammil mim mimnya dhamma wa fathis sin si, musa ya waddal al musaddada musaddad al muhmalah ya dalam tarikh al kabir al kabir ya, al bukhari mengatakan tentang guru beliau ini Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mura'bal. Hakata. Mata sana saman wa ishrin wa mi'atain. Wafat tahun 228 Hijriah. Al-Aini mengatakan walam yazid al-Bukhari ala hadha. Al-Bukhari tidak menambah kecuali sampai di sini enggak enggak panjang, enggak rentet panjang begitu pada nasab beliau, hanya sampai di sini saja. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Murabal. Demikian pula Imam Muslim dalam kitab beliau al Kuna Hanya saja ada sedikit perbedaan di nama yang paling akhir yaitu beliau menyebutkan Mugharbal bukan Murabal. Mugharbal bukan Murabal. Al-Aini dalam kitabnya ya, menyebutkan musaddad dari kata at-tasdid. At-tasdid musaddad. Musarhad dari kata sarhattuhu yakni ahsantu ghada'ahu tuhu, musarbal dari sarbaltuhu ay albastu tuhul qamis mugharbal dari gharbaltuhu ay qata'tuhu merabal dari ra'baltuhu ay mazaqtuhu nah di antara guru-guru beliau adalah Hamad bin Zaid ibnu Uyainah, Yahya al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, wa Mu'tamir bin Sulaiman, dan yang lainnya. Murid-murid beliau antara lain Abu Hatim Ar-Razi, Abu Daud, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, Abu Zur'ah, Ismail bin Ishaq, Al-Bukhari, Ya'qub bin Syaibah, dan yang seangkatan atau satu tabakah dengan nama-nama tersebut. Demikian pula At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur beliau. Sementara An-Nasai meriwayatkan melalui perantara seseorang. Adapun Al-Imam Muslim tidak meriwayatkan dari beliau sama sekali. Ada yang bertanya kepada Ibnu Ma'in, "Amman aktub bil Basra?" Dari siapa aku akan menulis hadis? Mengambil hadis, meriwayatkan hadis dari di kota Basra. Qala uktub an musaddad fa innahu siqatun siqah. Maka Ibnu Ma'in mengatakan tulislah hadis dari musaddad. Karena beliau dia adalah seorang yang siqatun siqah. Nah. Kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, guru beliau sendiri mengatakan, "Lau ataitu musaddadan fahaddastuhu fi baitihi wa lakana yastahil Ya. Kalau seandainya aku mendatangi musaddad, padahal dia muridnya, lalu akan sampaikan hadis, yakni seorang guru mm, menyampaikan hadis kepada murid. Ya, tahdis ini merupakan biasanya murid yang datang kepada guru mengambil talaki hadis dari guru. Ya, ya, muridnya yang datang ke tempat yang gurunya. Ini demikian yang berlaku. Namun kalau seandainya kata beliau, aku yang datang ke musaddad dan aku sampaikan hadis itu, sehingga talakinya dengan cara gimana? Sang guru yang datang, Yahya bin, Qat, bin Said yang datang. Ya. Mau sampaikan hadis fi baitih di rumahnya laka lakana yastahil niscaya dia berhak pantas melakukan mendapatkan perlakuan demikian menunjukkan ya kedudukan musaddad bahkan di hadapan guru beliau sendiri nah yang mengatakan ini gurunya sendiri ya Biasanya murid yang datang kepada guru baru guru yuhadis menyampaikan hadisnya. Namun sekarang guru yang datang kepada muridnya bahkan di rumahnya sendiri, di rumahnya sang murid, gurunya yang menyampaikan hadis di situ. Maka kata Yahya bin Said itu pantas terhadap siapa? Musaddad. Nah. Barakallahu fikum. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Itulah kedudukan hadal imam Musaddad yang merupakan guru al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Musaddad bin Musarhad. Dan disebutkan dalam dalam tabakat Al-Hanabilah bahwa Musaddad pernah berkirim surat kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala tatkala terjadi berbagai fitnah di masa itu ya yaitu fitnah tentang munculnya kelompok Qadariyah, Rafidhah, Mu'tazilah termasuk khalqul Quran ya yang tengah terjadi kala itu fitnah khalqul Quran pemaksaan akidah keyakinan bahwa Al-Quran makhluk ya maka beliau pun berkirim surat kepada Imam Ahmad rahimahullah mengeluhkan masalah itu dan meminta ya arahan dari beliau nah karena memang Imam Ahmad seorang imam ahli sunnah yang dikenal kokoh di dalam berprinsip, bersikap tatkala terjadi fitnah khalqul Quran. Maka surat beliau pun dibalas oleh Imam Ahmad. Ya. Kemudian yang kedua Yahya bin Sa'id. Ya, yaitu di situ Al-Imam Al-Bukhari mengatakan <clears throat> Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya Ya, siapa Yahya? Yahya adalah bin Sa'id, Yahya bin Sa'id bin Farrukh. Bin Farrukh. Ya, bi fathil fa wa tasdidir ra al-madmumah. Harakat fathah pada huruf fa-nya dan tasdid pada huruf ra-nya dengan dhammah wa sukunil wawi Farrukh. thumma mu'jamah ya Kemudian huruf ha yang bertitik yakni kha mu'jama bukan farruh tapi farruh. At-Tamimi Abu Sa'id Al-Qattan Al-Basri. Kunyahnya Abu Sa'id. Lakab, lakabnya nisbahnya kepada Al-Qattan Al-Basri. Thiqatun mutkin hafidh imamun kudwah. Thiqatun mutkin hafidh imamun kudwah min kibar at-tasi'ah. Min kibar at-tasi'ah. Ya. Senior tabaqah tasi'ah. Termasuk senior tabaqah ke-9. Demikian keterangan dalam takribut Tahdzib. Wafat pada tahun 198 Hijriah. Lahir 120, wafat pada tahun 198 Hijriah. Nisbah atau Ya, naam, nisbah al-qattan itu bi fathil qaf wa tasydid ta al-qattan. Ya. Nisbah kepada bai'il qatn. Ya. Pada jual beli atau naam jual penjualan qatn. Demikian keterangan As-Sam'ani dalam kitabnya Al-Ansab. Ya. Ini nisbah kepada bai'il qatn. Sehingga beliau termasuk orang penjual cotton, kapas ya. Demikianlah beliau secara pekerjaan penjual ya, pedagang. Namun beliau seorang muhaddis. Ya, yang menunjukkan bahwa para muhaddisun itu bekerja. Ya, tidak menyandarkan diri kepada orang lain atau bahkan meminta-minta ndak mereka takasub sub ya untuk kebutuhan kehidupannya <clears throat> Nisbah kepada al-qatn apa al-qattan itu ada beberapa ulama ya pada muhaddisin di antaranya terkenal beliau ini Abu Sa'id Yahya bin Sa'id bin Farrukh al-Qattan ya yang tadi disebutkan At-Tamimi yakni Maula Bani Tamim ya min a'immati ahli al basrah demikian kata San'ani apa As-Sam'ani min a'immati ahli al basrah termasuk di antara para imam kota Basrah Ya, lalu kata As-Sam'ani wa kana min sadat ahli zamanihi. Di antara uh, para pembesar ya zamannya hifdan wa wari'an wa aqlan wa fahman wa fadlan wa dinan wa ilman secara hifdz secara sifat waraknya secara akal dan faham ya pemahamannya wa fadlan keutamaannya wa dinan secara agamanya wa ilman dan secara ilmu Nah. Wa huwa alladhi mahada li ahli al-Iraq rasmul hadis wa am'ana fil bahas anin naql. Ya. Beliaulah orang pertama yang membuka jalan untuk para penduduk Irak, Iraq dalam menulis hadis. Ya, ini perintisnya sehingga penduduk Irak mau menjadi para penulis hadis. Dan beliaulah orang yang sangat kokoh ya, sabar di dalam membahas ketika menukil periwayatan hadis watarakat du'afa Lalu tinggalkan para perawi-perawi yang daif. Wa minhu ta'allama ilmul hadis Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa Ali bin Madini. Di antara tokoh yang belajar ilmu hadis dari beliau antara lain Ahmad bin Hanbal Yahya bin Ma'in dan Ali bin Madini yang ini para fuqaha, para muhaddis, ya para ahli jarah wa ta'dil. Demikianlah memang Yahya bin Sa'id Al-Qattan, salah seorang tokoh muhaddis, tokoh besar, ya, tokoh besar ahli hadis dan ahli jar wa ta'dil. Ya. Al-Aini mengatakan al-Imamul Hujjah al-Muttafaq ala jalalatihi wa tawfiqihi wa tamyizihi fi hadha sya'n. Seorang imam hujjah yang disepakati ya, atas kemuliaan beliau dan terpercayanya beliau serta keunggulan beliau di bidang ini. Ya, keunggulan beliau di bidang ini. Guru-guru Yahya bin Sa'id Al-Qattan ya, itu antara lain Yahya Al-Ansari, Muhammad bin Ajlan, Ibnu Jurayj, Al-Thawri, Ibnu Abi Dhi'ib, ya, Malik, Syu'bah, dan yang lainnya. Ini guru-guru Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Beliau murid-murid beliau yang meriwayatkan dari beliau juga As-Sauri sendiri. Al-Imam As-Sauri meriwayatkan pula dari beliau. Juga Ibnu Uyainah, Syu'bah meriwayatkan pula dari beliau dan Abdurrahman bin Mahdi. Ya. Dan Imam Al-Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Ishaq bin Rahuya, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan yang lainnya. Beliau seorang hadis yang dikenal dengan dikenal sebagai ahli ibadah. Ya. Kata Yahya bin Ma'in, aqama Yahya bin Sa'id ishrina sana yakhtimul Qur'an fi kulli yaumin wa laylah. Walam yafuthu az-zawal fil masjid arba'ina sana. Ya. Wa ma ru'iya yatlubu jama'atan qat. Ya. Kata Yahya bin Ma'in, Yahya bin Sa'id itu terus selama 20 tahun menghatamkan Al-Quran setiap sehari semalam. Demikian terus selama 20 tahun beliau menghatamkan Al-Quran setiap sehari semalam. Dan beliau tidak pernah ketinggalan ya e, berada di masjid tepat pada waktunya selama 40 tahun. Ini nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Bahkan kata Yahya bin Ma'in, aku nggak pernah melihat beliau mencari jamaah. Menunjukkan nggak pernah telat sehingga nggak pernah masbuk. Nah, kalau mencari jamaah itu artinya dia terlambat sehingga mencari orang lain untuk berjamaah bersama beliau. Nah. Ishaq Asy-Syahidi mengatakan kuntu ara Yahya al-Qattan yusalli al-asra thumma yastanidu ila asli manarati masjidi fayaqifu baina yadayhi Ali al-Madini Syadzakuni wa Amr bin Ali wa Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa ghairuhum. Nah. Yas'alunahu anil hadis wa hum qiyam ala arjulihim. Ya. Ila antahina salat al-maghrib. Wa la yaqulu li ahadin minhum ijlis. Wa la yajlisun haibatan lahu. Kata Ishak asy aku pernah melihat Yahya bin Ma'in salat asar, kemudian selesai salat beliau duduk bersandar di bawah menara masjidnya. Lalu datanglah ya para ahli hadis, kata beliau, kata Ishaq Asy-Syahidi, maka datanglah berdiri di hadapan beliau Ali bin Madini, Asy-Syadzakuni, Amr bin Ali, Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in dan yang lainnya. Ini tokoh-tokoh besar, ulama ahli hadis. Para kritikus hadis. Ya. Mereka yang datang itu bertanya kepada beliau Yahya Al-Qattan tentang hadis. Demikian mereka bertanya. Dalam kan posisi seperti itu, mereka berdiri di atas kakinya dan itu terus berlangsung sejak badal asr itu hingga datang waktu maghrib. Ya, dan Yahya bin Sa'id enggak mengatakan pada seorang pun di antara mereka, duduklah kamu enggak. Demikian pula mereka yang datang para ulama ini tidak duduk haibatan lahu karena menghormati beliau. Ya. Menghormati beliau. Ali bin Madini pun mengatakan tentang gurunya Yahya bin Sa'id Al-Qattan memuji beliau Ma ra'aitu a'lama birrijal min Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Aku belum pernah melihat seorang alim, seorang ulama yang lebih berilmu tentang rijal, tokoh-tokoh ahli hadis dibandingkan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Wala ra'aitu a'lam bisawabil hadis wal khata' min Abdurrahman bin Mahdi. Dan aku belum pernah melihat seorang ahli hadis yang lebih berilmu tentang mana hadis yang benar, mana yang salah dibandingkan Abdurrahman bin Mahdi. Ya, dua ulama besar, muhaddis besar. Faida istama Yahya wa Abdurrahman ala tarki hadisi rajulin taraktu hadithahu. Wa idha haddatha anhu ahduhuma haddastu anhu. Kalau dua tokoh ini sepakat meninggalkan periwayatan hadisnya seseorang, maka aku akan tinggalkan hadis dari orang itu. Wa idza haddatsa anhu ahaduhuma namun kalau yang satu memberi mengambil hadis yang lainnya ndak yakni berbeda maka aku masih mengambil hadis dari orang tersebut. Nah, demikian tentang Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Nah, Beliau pernah mengatakan, Yahya bin Sa'id, Lazimtu syu'bah ishrina sana, fama kuntu arji min indihi illa bi salabati ahadis wa ashrah. Atau bi salasati ahadis wa ashrah. Aksar ma kuntu asma' minhu fi kulli yaum. Ya. Menunjukkan sabarnya beliau dalam belajar. Ya. Dan walaupun itu beliau melakukannya sedikit demi sedikit. Aku bermula zamah kepada Syu'bah itu selama 20 tahun. Ya. Tidaklah aku kembali dari beliau kecuali setelah meriwayatkan 13 ya, hadis. Ini riwayat terbanyak yang aku ambil dari beliau setiap harinya. Mungkin kita akan merasa sedikit sekali 13. Ini yang beliau ambil. Paling banyak 13 hadis. Terus begitu setiap hari selama berapa? 20 tahun. 20 tahun. Baik. Kemudian dalam hadis ini atau rantetan sanad ini Yahya bin Sa'id mengambil hadis dari gurunya Syu'bah an Syu'bah. Syu'bah siapa? Syu'bah Syu'bah bidhammi al-mu'jama Ibnu Hajjaj al-Wasiti. Thumma al-Basri. Ya. Beliau dari negeri Wasit. Lalu pindah ke Basrah. Syu'bah bin Hajjaj. Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis. Dan telah lalu penyebutan biografi beliau secara detail pada pelajaran pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kemudian yang keempat, an Qatadah. Siapa Qatadah? Qatadah bin Di'amah bikasri ad-dal. Qatadah bin Di'amah bin Qatadah As-Sadusi Abul Khattab Al-Basri Thiqatun Thabat Yuqal wulida akmah Sebutkan bahwa beliau lahir dalam keadaan buta Raksud tabaka ar-rabi'ah Yang terdepan pada tabaka keempat Beliau lahir pada tahun 60 atau 61 Hijriah ya dan wafat pada tahun setelah tahun 110 Hijriah setelahnya yakni 100 sekian belas tahun ya di kota Wasit. Nah, beliau adalah hafidhul Asr, Qudwatu al-Mufassirin wal Muhaddithin. Hafid pada masanya. Ya. Sekaligus qudwah ya panutan para ahli tafsir dan ahli hadis Abdul Khattab As-Sadusi Ad-Darir Al-Akmah As-Sadusi demikian bidammid dal As-Sadusi bidammid al-muhmalah wal wawu baina sinain al-muhmalatain ulahuma maftuhah ya As-Sadusi di situ ada dengan apa dhammah pada huruf dalnya ya dan ada huruf wawu di antara dua sin yang mana sin pertama berharokat fathah. Ya, ini nisbah kepada sejumlah kabilah ya, as-Sadusi. Nah, yaitu kabilah sedus Ibnu Abi Ibnu Syaiban bin Zuhul bin Tha'labah yang merupakan bagian dari kabilah Bakar bin Wail. Bagian dari Bakar bin Wail. Nah, ada kabilah sedusi, sedus. Ya, beliau berguru mendengar hadis antara lain dari Anas bin Malik, wa Abdullah bin Sarjis, Abu Tufail, Amir. Ya, ini di antara sahabat Anas bin Malik, Abdullah bin Sarjis dan Abu Tufail, ya, Amir dari kalangan sahabat. Atas dasar ini ada yang memasukkan jika demikian benar bahwa beliau meriwayatkan dari sahabat berarti Qatadah termasuk tabi'in. Ya, termasuk tabi'in. Ya, juga beliau mendengar hadis dari para tabi'in yang lainnya, Sa'id bin Musayyib, Hasan Al-Basri, Abu Utsman, An-Nahdi, Muhammad bin Sirin dan yang lainnya. Murid-murid beliau antara lain Sulaiman At-Taimi, Ayyub As-Sakhtiyani, Al-A'mash, Syu'bah, Al-Auza'i dan yang lain. Ya. Bahwa ajma'a ala jalalatihi wa hifzihi wa tawthiqihi wa itqanihi wa fadlih wulida a'ma ya wulida a'ma dan faedah bahwa tidak ada dalam kutubus sittah tokoh dari kalangan tabi'in dan tabi'it tabi'in yang bernama Qatada selain beliau ya Az-Zahabi mengatakan wa kana min awiyatil ilm wa mimman yudrabu bihil masal fi quwwatil hifz. Ya. ya adalah di antara bejana ilmu. Ya, ini banyak memiliki ilmu. Ya, ini ilmu beliau sangat luas. Ya, dan beliau adalah yang dijadikan permisalan, contoh, percontohan dalam kuatul hifadz. Ya. Ibnu Mulakin sampai mengatakan wasana ul huffad alaihi masyhur wa in rumiya bitadlis wal qadar. Ya pujian para hufat ahli hadis terhadap beliau sangat terkenal walaupun beliau memang tertuduh melakukan tadlis dan jatuh kepada bid'ah qadariyah. Nah. Namun Az-Zahabi mengatakan wa huwa hujjatun bil ijma' idza bayyana sama' Beliau adalah seorang yang hujjah secara ijma' sehingga sepakati Ya. Kalau memang bayyana sama, tegas menyatakan beliau mendengar haddatsana atau sami'tu dan seterusnya. Fa innahu mudallisun ma'rufun bidzalik. Karena memang beliau seorang mudallis yang dikenal dengan sifat itu. Namun kalau dia beliau terang-terangan menyatakan dengan jelas sama maka adalah hujjah. Ya. Wa kana yaral qadar kata Zahabi. Beliau memiliki pandangan takdir yakni pandangan akidah qadariyah. Nas'alullaha al-afwa. Namun Adzabi mengatakan wa ma'ahadha fama tawaqqafa ahadun fi sidqihi wa adalatihi wa hifdih. Tidak ada seorang pun yang ragu akan kejujuran, keadilan dan hafalannya. ala Allah ya'dzuru amsalahu mimman talabbasa bibid'atin yuridu biha al bari wa tanzihahu wa badala wus'ahu Nah, semoga Allah memberikan maaf kepada orang-orang yang seperti beliau, yaitu orang-orang yang terjatuh kepada bid'ah namun secara yang beliau maukan dari situ bukan mau menghina atau menolak dalil, ya, menolak hujjah bukan, namun semata-mata ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya. Dan beliau badala wus'ahu. Ya, seorang yang mujtahid yang memang mencari kebenaran. Ya. Namun manusia memang bisa saja ya, terjatuh pada kesalahan. Namun beliau di antara ya, prinsip yang ada pada beliau adalah mencari kebenaran. Ya, wallahu hakamun adlun latifun bi ibadihi wa la yus'al amma yaf'al. Thumma innal kabir min a'immatil ilm idza kathura sawabuhu. Nah, ini penting ini ya, ikhwan, supaya kita tidak terjatuh kepada uh, haddadiyah. Kemudian seorang yang senior besar dari kalangan para imam ahli ilm kalau banyak benarnya wa ulima taharrihi lil haq dan dia dikenal sebagai seorang yang sangat mengedepankan al haq wattasa ilmuhu dan luas ilmunya ya wa dhahara dzakauhu tampak kecerdasannya wa urifa salahuhu wa wara'uhu tiba'uhu dikenal sifat kesolehannya dikenal sifat wara dan dikenal seorang yang memang berprinsip ittiba. Ya. Berprinsip ittiba. Namun bisa jadi dia terjatuh pada kesalahan bahkan kepada bid'ah sekalipun. Bukan dia mau berbuat bid'ah namun sebatas upaya beliau dalam mencari dalil, mencari kebenaran itu yang tampak kepada beliau sebagai hak. Nah. Beliau seorang alim yang mencari kebenaran, beliau yang memang punya prinsip ittiba. Namun beliau manusia, bisa salah, bisa benar. Loh, Kesalahannya bisa saja fatal, bahkan sampai kepada bid'ah. Ya. Namun jika demikian kondisinya, ya seorang yang kabir, imah dikenal sebagai imam, ya lebih banyak benarnya dibandingkan kesalahannya, diketahui sebagai seorang yang be, be, sangat berhati-hati, ya mengutamakan al-haq, prinsipnya adalah prinsip ittiba, seorang yang memiliki warak, seorang yang saleh, ya tampak sebagai seorang yang cerdas, maka yang seperti ini Kata beliau wala wala nudilluhu wa natrahuhu wa nansa mahasinahu. Kita tidak fonisnya sesat. Ya, tidak pula kita mencampakkan beliau seraya melupakan kebaikan belikan kebaikan belikan seraya melupakan kebaikan-kebaikan beliau. nam wala naqtadi bihi fi bid'atihi wa khata'ihi. Betul, kita tidak meniru ya, bid'ah dan kesalahan beliau. Namun kita berharap narjulahu taubah min dalik. Semoga Allah menerima taubat beliau darinya. Ya, sehingga tidak kita fonis sesat, kemudian kita tinggalkan, kita campakkan, ya, kita lupakan berbagai jasa-jasa kebaikannya, kita tidak mengambil ilmunya lah. Ilmunya kita kita ambil, kebaikannya kita kita akui, kita ikuti. Kesalahannya yang dia salah di poin itu tidak boleh kita tiru, tetap kita katakan itu salah walaupun dilakukan oleh seorang tokoh imam besar Ya. Walaupun dilakukan oleh tokoh imam besar. Barakallahu fikum. <clears throat> Nah, inilah sikap uh, al-adl wal insaf yang ditunjukkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Tidak seperti para mumayyi'in ya, yang mengambil, yang menyatakan demi karena mereka ahlul ilm. Ya, kita nggak boleh, kita harus memiliki muwazanah sehingga mengambil dari semua. Ahlul bid'ah pun ya Jelas-jelas pengekor hawa nafsu. Jelas-jelas tokoh ikhwanul muslimin. nam, al-hizbiyin. Ya. Mereka tetap menyatakan ini kan ulama. Kita harus muazanah. Kita harus demikian, demikian, demikian. Ya. Ini mumayyin. Namun juga bukan haddadiyin. Haddadiyah. Yang menyatakan pokoknya siapapun ula ya yang berbuat salah kita tinggal. Ya, kita tahdir ya tidak peduli dia alim ya bahkan alim bahkan ya, Ibnu Hajar semua kitab kita harus dibakar Fathul Bari semuanya dibakar kitab-kitabnya ya, nggak boleh diikuti yang banyak mereka adalah apa menjatuhkan para ulama ahlu sunnah bil khusus di masa sekarang nah, maka inilah manhaj al adl wal insaf ya yang ditunjukkan oleh ahlu sunnah jamaah di antaranya dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah yang itu wasat antara kelompok Mumayyah dengan kelompok Haddadiyah. Nah, barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.